القيامة جنة وخصما للمؤمنين الصائمين وأجزل لهم الثواب يوم القيامة وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام الصائمين أكرمهم وأفضلهم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا في هذا الشهر الكريم من العائدين والفائزين وأعنا يا ربنا على الطاعة وترك المعصية كما أنعمت لأحبائك بأنواع الخيرات فأنعمنا بها اغفرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة الصائمين مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واستر لنا عيوبنا يا غفار يا غفار ويا ستير اللهم يا ربنا ارزقنا يا ربنا حسن المعاملة بك وبحبيبك سيدنا محمد وحسن المعاملة بهذا الشهر الكريم ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah kita sudah masuki hari yang kedua di bulan Ramadan tahun 1433 Alhamdulillah kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita kita bisa melanjutkan acara kita rutinan kita yaitu kegiatan di dalam mencari ridha Allah untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah nilai diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Alhamdulillah semuanya insya Allah yang ada di tempat ini ini bukan main-main Allah yang memilih Allah yang memilih kita dan semoga seperti Allah telah memilih kita untuk berkumpul saat ini Allah kelak memilih kita di saat di padang mahsyar harus berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa kita di bulan Ramadan ini akan membaca kitab at cerita sore seperti di luar bulan Ramadan hanya nanti fikih praktisnya akan kami isi dengan fikih tentang Ramadan kemudian setelah itu seperti biasa juga kita akan baca kitab Riyadhus Salihin kepada para asatid untuk membacanya. Fadalu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم قال المؤلف عبد عباس جنود أخمى بن أخمى بن عبد اللطيف رحم الله تعالى ونفعنا وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين باب مواكت الصلاة إلى أن قال وأنه رضي وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاة ما تدرتم الصلاة وأنه رضي وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاة ما تدرتم الصلاة وأنه رضي وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاة ما تدرتم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم kita sudah sampai kepada hadis yang ke hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik wa anhu radhiyallahu anhu qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi wa bi wa anhu radhiyallahu anhu dan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Anas bin Malik qala Sayyidina Anan Wasik Anas bin Malik berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad bersabda, "Lam tazalu fi salatin man tadartumus shalah." Engkau senantiasa lam tazalu senantiasa engkau fi salatin berada di dalam salat. tu menanti solat." diceritakan bahwa di situ ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat melakukan sholat isya ada keterlambatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dilihat orang pada menanti sholat sehingga yang biasanya sholat di awal waktu agak ditunda. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang menanti sholat itu adalah seperti di dalam sholat pahalanya. Dan seperti sudah disebutkan pada hadis-hadis yang telah lalu bahwa sholat isyaknya Nabi Muhammad itu di saat orang sudah pada berkumpul juga dipercepat jika ternyata masih mungkin ada yang ditunggu juga diakhirkan maka di sini kabar gembira bagi orang yang kebetulan harus menunggu lebih lama dari yang lainnya. Maka tidak usah khawatir ternyata sepanjang anda menanti sholat itu anda seperti di dalam sholat. Dan para ulama menjelaskan lebih jauh lagi begitulah karunia Allah Subhanahu Wa Taala hati orang yang senantu yang senantiasa dengan sholat maka di dalam penantiannya terhadap sholat akan diberi oleh Allah pahala seperti orang yang melakukan sholat. Antara waktu dengan waktu yang lain misalnya, ia lebih senang kalau berada di masjid untuk menanti sholat. Saat ia melakukan sholat maghrib, ternyata ia akan selalu di tempat itu hingga masuk waktu isya. Dan begitu seterusnya, selagi memperbanyak menanti waktu sholat, artinya memang ada kerinduan dia itu untuk sholat. Bukan orang yang ketinggalan sholat. Ya, beda ya orang menanti sholat didirikan dan orang yang ketinggalan sholat. Ada orang rajin jamaah, ada. Akan tapi selalu pas ketinggalan sholat. Berarti dia tidak orang-orang yang menanti sholat. Akan tapi ada sebagian orang yang memang dari awal waktu dia, bahkan sebelum adzan dikumandangkan sudah berada di tempat tersebut, maka ia akan karena datangnya lebih dulu, maka untuk bisa bersama dengan orang yang datang menyusul, maka ia harus menanti. Bisa diambil faedah dari ini, dihimbau kepada siapapun untuk bisa datang ke tempat sholat itu lebih awal, dengan harapan nanti dia bisa melakukan sholat awal waktu yang pertama dan ketahuilah di saat engkau menanti sholat itu tidak sia-sia di hadapan Allah akan dianggap seperti orang yang di dalam sholat bahkan di dalam Imam Hasan Basri berkata Wa innal qauma la yazaluna bi khairin man khaira. Orang-orang itu akan Imam Bukhari meriwayatkan, orang-orang itu akan senantiasa di dalam kebaikan kapan ia menanti kebaikan. Jadi menunggu sebuah kebaikan itu adalah sebuah kebaikan. Begitu juga sebaliknya menanti sebuah kemaksiatan adalah kemaksiatan. Orang nunggu mau maksiat kok tidak jadi-jadi ini. Masya Allah maksiat sudah. Jadi orang yang menanti kemaksiatan adalah sudah kemaksiatan. Hati yang busuk niatnya jelek. Akan tapi orang yang menanti kebaikan adalah akan dinilai sebagai kebaikan. Wallahu a'lam. Nah ini inilah hadis yang ini. Kemudian selanjutnya Ustaz Fadhil Ustaz. Sekarang ini ada radhiyallahu anhum hadisu an ra'si mi'atin an mi'ati sanatin taqaddama wa fi riwayatin huna an ibni umar radhiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أنها تحرم ذلك القرن Hadisuhu an ra'si mi'ati sanatin taqaddama wa fi riwayatin huna an ibni Umar radiyallahu anhuma qala nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al ala dhahril arti ahadun yuridu bidalika annaha tahrimu dzalikal qarna Hadisuhu an ra'si mi'ati sanatin taqaddama wa fi riwayatin huna an ibni Umar radiyallahu anhuma qala nabi sallallahu alaihi wasallam لا يبقى ممن هو اليوم على على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أنها تحرم ذلك القرن بسم الله الرحمن الرحيم حديثه على رأس مئة سنة تقدم Sebetulnya hadis ini panjang dan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala digabung dengan hadis yang barusan kita baca berkenaan dengan menanti kebaikan dan kemudian hadis ini di saat dipotong seperti ini seolah-olah tidak ada munasabahnya tidak ada sangkut potnya dengan bab mawaqitus sholati sebab ini berbicara tentang ala ro'si mi'atin mi'ati sanatin taqaddam tentang seratus tahun cerita tentang seratus tahun Wa fi riwayatin huna an Ibnu Umar diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ma ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yabqa tidak tersisa mimman huwa al-yawm dari orang yang al-yawm sekarang ini ala dhahril ardi ada di atas bumi ahadun seorang pun yuridu bidzalika annaha takhrimu dzalikal qarn Sesungguhnya bahasanya tahun ini sudah menghabiskan orang di generasi itu. Ceritanya Nabi Muhammad lah ini. Sebetulnya ini ceritanya tentang dihimbau dan dianjurkan untuk atau kita diperkenankan untuk uh, begadang setelah sholat isya untuk ilmu dan kebaikan. Itu ceritanya Nabi Muhammad itu setelah melakukan sholat isya, kemudian Nabi Muhammad berkhutbah. Ini ceritanya. Jadi kalau disebut dari cerita awalnya akan ketahuan kalau ini berkenaan dengan dengan waktu. Jadi ceritanya sahabat Nabi SAW dengan Rasulullah sehabis melakukan sholat isya Nabi Muhammad berdiri dan berkhutbah khutbah berkhutbah Nabi Muhammad SAW dan berkata Nabi Muhammad menyampaikan berita tentang ini. Tentunya bukan ini saja yang disampaikan. Di antaranya riwayat tentang wawasannya siapapun yang hidup di atas bumi saat ini dalam 100 tahun sudah tidak ada yang tersisa. Jadi yang diinginkan oleh Imam Bukhari itu adalah tentang bukan cerita tentang 100 tahunnya ini akan tapi tentang bagaimana kebiasaan Nabi atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi setelah melakukan sholat isya yaitu belajar belajarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berita tentang bahwasanya tidak ada satu orang pun di atas bumi saat ini yang bakal tersisa selama 100 tahun dan benar. Artinya apa? Ini berita Nabi bahwasanya mulai dari Nabi berbicara saat itu 100 tahun berikutnya tidak ada satu orang pun yang hidup dari orang yang saat itu ada di tengah bumi. Misalnya kalau saat ini Nabi berbicara bahwasanya dari semua orang yang hidup pada hari ini 100 tahun lagi sudah selesai, nggak ada yang bisa hidup. Dan memang betul setelah dicek, benar. Bahasanya mulai dari Nabi Muhammad berucap itu sampai 100 tahun, tidak ada yang tersisa dari orang dari para sahabat Nabi itu yang tersisa setelah 100 tahun dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini diantaranya ini yang dibiarkan hujah oleh sebagian orang bahasanya Nabi Khidir telah meninggal dunia. Sementara banyak hujah-hujah yang lain. Ya, tentunya hujah itu uh, istimbat dari para sebagian ulama itu mengatakan Sayyidina Khidir telah meninggal dunia dan ternyata banyak juga riwayat yang menunjukkan bahwa Sayyidina Khidir alaihi salam itu masih hidup dan tidak meninggal dan yang mengatakan Sayyidina Khidir meninggal itu karena mereka menganggap waktu itu Sayyidina Khidir hidup dan Nabi Muhammad sudah mengucapkan bahasanya tidak ada orang yang hidup saat ini kecuali bakal bakal mati semuanya sementara banyak pengecualiannya Kecualiannya adalah diantaranya Sayyidina Isa alaihissalam tidak meninggal. Padahal Nabi Sayyidina Isa juga hidup pada zaman itu. Nah, jadi mungkin sekali Sayyidina Khidir adalah termasuk bab ini. Jadi ada istithna, ada pengecualian. Jadi yang diyakini oleh para kebanyakan para ulama bahwa Sayyidina Khidir alaihissalam adalah masih hidup dan kalau seandainya ada orang mengatakan Sayyidina Khidir sudah meninggal dunia itu pun tidak sampai dikatakan derajat orang itu kafir bahkan fasik pun tidak ini hanya khilaf khilaf khilaf yang tidak tidak berat karena hanya mengakui mati tidaknya orang karena memang tidak ada berita-berita yang pasti qat'i tentang matinya Sayyidina Khidir alaihissalam, meninggalnya Sayyidina Khidir, atau hidupnya Sayyidina Khidir alaihissalam. Cuman di dalam hadis ini yang perlu dijelaskan bahasanya dihimbau barangkali setelah salat Isya masih ada waktu untuk ditambah agar orang menambah ilmu setelah waktu Isya. Sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari aslinya itu judulnya adalah Bab Samari fil Fikhi wal Khairi Ba'dal Isya. Babnya begadang melean di dalam urusan fikih dan dalam segala kebaikan setelah melakukan salat Isya wallahu a'lam bisawab. Kemudian fikih kita saat ini adalah kita kalau kemarin kita sudah berbicara tentang fikih yang membatalkan puasa kemudian orang yang sembilan orang yang boleh berbuka puasa dan itu harus hafal Kemudian setelah itu sembilan hal yang membatalkan puasa dan itu harus tahu. Dan setelah kita lacak dari sembilan itu ternyata itu semacam rumus. Artinya segala permasalahan nanti jawabannya di situ. Kalau ada yang bertanya tentang hal yang membatalkan puasa, nanti dikembalikan kepada rumus yang sembilan itu. Kemudian kaidah amar ma'ruf nahi mungkar harus didasari dengan sembilan orang yang pengetahuan terhadap sembilan orang yang boleh berbuka puasa jangan sampai kita terlanjur marah-marah sama orang suruh puasa ternyata dia tidak wajib puasa kemudian di situ juga sisipkan masalah niat ya yang saat ini kami akan sisipkan masalah niat dan alhamdulillah bukunya sudah ada dan bukunya adalah memang dijual tidak sesuai harganya sebab menurut percetakan harus dijual lebih dari itu ternyata uh, dijual ya permintaan daripada uh, sahabat yang mencetak itu adalah uh, mestinya harganya tertentu cuman dari tim dakwah rupanya yang penting nyampe dulu dan ini bisa dilihat nanti karena cetakannya dicetak yang alhamdulillah cetakan yang masuk dalam mm, cetakan yang baik kalau bisa nanti uh, salah satu dari ustadz mungkin ada yang mengambilnya atau kemudian untuk disosialisasikan tentang fikih sederhana itu fikih yang praktis itu untuk diajarkan agar orang itu punya gambaran luas tentang eh, bagaimana puasa yang benar agar tahu mana yang membatalkan puasa dan agar tahu mana yang tidak membatalkan puasa kemudian masalah niat niat itu adanya di dalam hati dan di dalam berniat itu harus kita menginapkan niat niat harus berada di malam hari sebelum terbitnya fajar sodik Fajar Sadiq adalah fajar yang kedua. Sebab yang pertama dusta. Fajar yang kedua itulah disebut fajar Sadiq. Dan tandanya fajar Sadiq itu adalah merata. Jadi kita akan melihat di timur sana ada benderang yang merata. Kalau fajar dusta itu adalah terang yang memanjang ke atas seperti ekornya serigala seperti ekor itu tapi kalau yang fajar sotik itu setelah itu jadi setelah terbit fajar yang pertama fajar dusta kemudian akan menghilang kemudian setelah itu muncul fajar sotik bagi orang yang masih di daerah perkampungan mungkin bisa menyaksikan kalau di pagi hari keluarlah melihat fajar sotik jadi saat terbitnya fajar sotik saat itulah berakhirnya waktu sahur waktu niat jadi niat adalah sebelum terbitnya fajar sotik di dalam madhab kita imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu maka ada dua syarat di dalam niat yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap malam satu niat. Di dalam mata kita Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah niat itu harus di malam hari sebelum terbitnya fajar. Dan itu boleh dimulai mulai setelah maghrib. Jadi setelah anda sholat maghrib, takut khawatir kita itu apa? Eh, lupa, maka boleh setelah maghrib kita kita berniat langsung nawaitu somahudin setelah maghrib. Ini. Kemudian dan niat yang diminta itu sebetulnya hanya dua atau tiga. Ada eh, niat yang selama ini dihafal oleh para bapak ibu itu sangat sangat sangat sempurna nawaitu somahotin dan seterusnya ya. Sementara yang diinginkan satu tok niat nawaitu aku niat puasa Ramadan itu saja sudah sah. Kemudian karena perbedaan ulama diantaranya mengatakan sebut keperduannya. Aku niat puasa Ramadan yang fardu tiga tok. Aku niat puasa Ramadan wajib selesai. Itu sudah sah di dalam kita berniat. Bahkan sebagian ulama, kebanyakan ulama madhab syafi'i mengatakan tidak usah pakai wajib. Sudah tahu karena Ramadan itu pasti wajib. Aku niat puasa Ramadan Selama ini yang kita baca niat lebih sempurna. Wa itu somahudin anada ifartisya Ramadan dan seterusnya, seterusnya itu adalah niat yang sangat sempurna. Nah, kemudian khawatir kita itu masuk di dalam bab ketidaksahan solat karena ketidaksahan puasa karena lupa. Misalnya yang namanya manusia bisa lupa. Di pagi harinya ternyata uh, malam hari kita tidak sempat niat, baru sadar di pagi hari. Bagaimana kalau seperti ini? Maka untuk mengantisipasi, untuk mengantisipasi bahwa kalau seandainya nanti kita terlupa, maka puasa kita tetap sah. Mari kita mengikuti madhabnya Imam Malik yang mereka itu yang madhab Malikiyah memperkenankan kalau kita niat itu didobel semuanya. Jadi bolehlah nanti pagi nanti malam kita niat, ya Allah aku mau puasa Ramadan semuanya. Itu aja. Aku puasa Ramadan semuanya yang wajib. Jadi itu didobel niatnya sebulan penuh. Kalau seperti itu nanti, kalau esok harinya kita lupa, maka kita sudah niat dengan caranya madhab Imam Malik, maka setelah itu insya Allah puasa kita juga sah. Tapi, jangan ogah, ogah jangan jangan sok, mentang-mentang sudah niat dengan cara madhab Imam Malik, malam-malam ingat nggak mau niat. Itu berlebihan namanya. Biasa saja ya. Selagi kita setiap malam masih bisa ingat, kita berniat. Kalau ternyata lupa, Alhamdulillah kita sudah niat ikut madhabnya Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ini pemahaman juga menurut madhab Imam Abu Hanifah. Sengaja di dalam fikih nggak apa-apa kita mengambil pendapat-pendapat demi kemudahan. Kalau pengen tegas keras itu urusan haknya manusia, keuangan. Nanti babnya bab riyadhus solihin itu. Sekarang babnya digampangkan. Di dalam menurut madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada orang terlupakan dan benar-benar terlupakan, kalau ada orang terlupakan dan benar-benar terlupakan, misalnya menurut mazhab Syafi'i ini, kalau seandainya di pagi harinya setelah terbitnya fajar kok lupa dia belum belum berniat. Maka ternyata menurut Imam Abu Hanifah biarpun puasa fardu langsung segera disusulkan. Sebelum tergelincirnya matahari, disusulkan saya niat puasa dan insya Allah itu juga insya Allah sudah sah. Langsung disusulkan. Berarti dua cara tadi, dua syarat yang ada dalam mata Imam Syafi'i itu bisa dijebol oleh apa di, bisa diselesaikan oleh dua madhab, madhab Imam Malik dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah terlanjur takut, ya kasihanlah. Wong sudah uh, utangnya saja belum pada kebayar, sekarang masih nggak sah lagi, kan kasihan bener nih, gara-gara lupa niat. Maka ikutlah anda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah dengan niat nawaitu <laughs> nawaitu sawma hadal yom Fardhon aku niat puasa hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk berhati-hati, nanti jika ada kesempatan tolong tetap diko dikodok. Akan tapi kalau ternyata nggak sempat mengkodoknya karena kita sudah niat dengan madhab Imam Abu Hanifah itu adalah sah. Kemudian lagi Ibnu Hajar Al-Hitami di dalam Ithafu Ahli Islam bi khususiyat bi khususis siam niat itu tidak harus diucapkan memang. Akan tapi kalau kita ucapkan dengan lidah itu kesempurnaan. Supaya ada kesadaran di dalam hati kita kalau kita lagi berniat. Kalau diam saja mungkin tidak menyadari kalau dia berniat. Maka diucapkan dengan lidah boleh, tapi dengan hati pun boleh. Dan memang sahnya dengan hati. Bahkan mohon maaf, kalau seandainya memang itu bukan tergolong orang khusus Seandainya lagi sholat, lah kok dia teringat yang namanya niat. Aku tadi belum belum niat, maka dia ngomong dengan hati saya niat itu sudah sah begitu. Jadi niatnya asalkan jangan diucapkan dengan lidah nanti akan memotong Fatihah dan sebagainya. Jadi cukup nah Allahu akbar kabir walhamdulillah. Ingat belum? Niat puasa ya sudah niat saja di dalam hati kalau dia mau puasa. Jangan nundu nanti nunggu habis sholat lu lupa. Akan tapi terus berusaha khusyuk. Memang itu tidak khusyuk karena masih lagi sholat kok ingat yang lainnya. Jadi kemudian kalau ada orang bersahur bukan makan malamnya. Kalau orang bersahur, Ibnu Hajar Al-Hitami di dalam Ithafu al islam itu memberikan kemudahan. Kalau seandainya sementara beliau punya fatwa yang lain sangat keras, tapi ternyata dalam kitab itu lembut sekali beliau. Beliau keras kalau tidak niat tidak sah begini-begini, tapi ternyata dalam kitab itu beliau lembut bahwa kalau seandainya ada orang seorang itu mak, ber, makan sahur, beda makan malam kalau makan malam kan bisa asyak makan malam itu kan bisa sahur lanjutan sahur kan? Tapi kalau sudah sahur, kalau ada orang bangun makan sahur, maka kok nanti lupa tidak niat, maka sudah dianggap sah sebab yang namanya sahur itu untuk apa? Untuk puasa. Ini kemudahan dari Imam Ibnu Hajar al hitami maka dari itu para pembimbing jangan keras-keras dikit-dikit salatnya puasanya orang awam dikatakan nggak sah batal kasihan tuh ya jadi ternyata Ibnu Hajar al hitami sangat mudah kalau ada orang misalnya sudah makan sahur bukan makan malam makan sahur bangun sahur ya bangun sahur sudah makan oh enak makan kenyang tatonya lupa niat masa kita katakan enggak batal enggak ya jadi dengan sahurnya itulah maka sesungguhnya dia telah berniat ya Baik, itu yang ada di dalam masalah niat. Kemudian setelah itu, setelah niat, uh, ada hal-hal ya kesunahan-kesunahan di dalam puasa yang semestinya kita penuhi, hanya kita jalankan. Yang pertama adalah ta'jilul futur. Mempercepat di dalam berbuka. Kalau anda sudah yakin bahwasanya waktu maghrib telah tiba, berdasarkan orang-orang yang anda percaya masjid yang benar sebab ada masjid nggak benar sekarang ya masjid benar masjidnya orang yang memang ahli khusus ahli ibadah ya ahli ya ahli ukhuwah islamiyah dengan ibadah yang biasa terawih dengan 20 rokaatnya kemudian dengan biasa acara ada zikir di dalamnya insyaallah itu masih terjaga itu adalah masjidnya orang yang yang benar itu maka di saat ada informasi dari tempat tersebut dan dia orang yang ada di situ juga orang yang ngerti ilmu, yang yuraqibul wakat yang dia memperhatikan kapan masuknya waktu dan kapan keluarnya waktu. Kemudian kita dengan yakin mendengar informasi dari situ atau negara biasanya menangani, aslinya negara. Dengan meletuskan meriam atau petasan atau apa itu ada. Meriam biasanya ada di sebuah kota kalau di Tarim sana ada ada meriam tuh dem gitu jadi orang pada oh langsung ber, berbuka dan itu bukan bid'ah ya karena bukan ya karena apa karena azan tidak bisa menjangkau kepada semua orang ya tapi kalau dengan suara letusan yang besar begitu uh, orang bisa mendengarnya dan itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali negara berarti itu sudah uh, komando dari negara bahasanya saat itu sudah masuk waktu berbuka maka kalau sudah yakin bersegera berbuka dalam hadis yang diratkan oleh uh, dari Nabi saw alaihi wasallam dalam hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda la yazalun nasu bi khairin maajjalul fitro Orang senantiasa dalam kebaikan kalau mempercepat buka. Itu. Kalau Anda mempercepat Mayazalun nasu fi khairin ma'ajjalu fitra. Orang akan senantiasa mendapatkan kebaikan selagi mereka masih perhatian dengan buka. Jadi cepat di dalam berbuka setelah yakin dengan seyakin-yakinnya. Baik yang kalau bisa itu dengan kurma-kurma basah itu. Dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla ayyusalli. Lah bukanya itu sebelum salat. Jangan salat dulu baru bu Buka. Kalau sholat dulu baru buka itu dijamin penasaran dan tidak khusyuk itu. Maka buka dulu. Ingat kalau buka itu bukan makan besar. Jadi buka itu adalah maka apa membatalkan puasa dengan sesuatu sesukupnya. Kemudian setelah itu melakukan sholat, baru setelah itu makan malam. Kalau memang harus makan sebelum sholat, tentunya ya jangan terlalu lama. Makannya 45 menit. Sholatnya bagaimana nanti? Ya, karena terlalu banyak pilihan makanannya. Apalagi yang makan bersama ngantri itu bisa saja waktu sholatnya habis. Tambah dosa nanti. Jadi itu adalah futur eh, berbuka itu maknanya membatalkan puasa dengan makanan. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat dan mau dilanjutkan makan malamnya. Kalau harus makan malam sebelum sholat maka mohon jangan lama-lama. Jadi dengan korma-korma basah. Fa'ilam yakun fa'ala tamarot. Ini Nabi Muhammad kalau tidak dengan kurma-kurma basah nanti dengan kurma-kurma yang selama ini ada itu. Kurma basah itu yang masih seger. Fa jid yajid hasawat min ma'in. Kalau tidak dengan serbutan air, dengan air minum. Maka itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi. Kalau tidak ada ya buah. Kalau tidak ada pokoknya makan dulu. Pokoknya membatalkan puasa dulu. Kemudian sambungannya adalah sahur. Sahur pun adalah sunnah diakhirkan sahur asalkan masih yakin dalam keadaan ia itu berada di waktu sahur. Kalau sudah ragu-ragu ini kayaknya sudah masuk adzan. Kalau sudah masuk dalam keraguan, maka Anda tidak boleh bersahur. Maka anda, tidak sunnah mengakhirkan sampai di situ. Kalau Anda ragu-ragu, sunnahnya adalah yakin. Makanya sampai waktu imsak itu sangat yakin. Karena imsak 10 menit lagi. Imsak 10 menit lagi, imsak 10 menit, subuh 10 menit lagi, setelah imsak, imsak, subuh 10 menit. Jadi masa antara imsak dengan subuh itu adalah jeda orang untuk persiapan pergi ke masjid menanti. Jadi dari imsak itu dia sudah menghentikan semua makan dan minum biarpun sebetulnya masih bisa kita makan dan minum. Karena sebelum subuh dikumandangkan maka sebelum subuh yang benar bukan subuhnya orang terlambat, mohon maaf. Jadi ukurannya adalah subuh yang benar. Subuh awal waktu. Kalau subuh terlambat kacau nanti. Ya. Subuh awal waktu dikumandangkan itu sebelum subuh dikumandangkan itu masih boleh makan. Sehingga kalau kita masih makan begini kalau mendengar suara azan subuh harus dilepeh. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau engkau lagi makan, kemudian mendengar azan, maka lanjutkan makanmu. Itu adalah adzan yang pertama bukan adzan yang kedua, jangan salah. Enak aja adzan yang kedua langsung satu piring ditambah lagi itu. Ya, ini adalah salah faham di dalam memahami hadis Nabi. Sebab adzan itu ada dua. Adzan adzannya Abdullah ibn Mumaktum dan adzannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi adzan itu ada dua. Antara adzan yang pertama itu ada jeda. Kalau adzan yang pertama engkau lagi makan lan lanjutkan. Tapi kalau sudah adzan yang kedua ya selesai, berhenti. Ini. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pada hadis yang lalu kita pernah melewati bahwasanya Nabi Muhammad itu di dalam hadis ini yang tidak jauh dari tempat dari yang kita baca. Jadi setelah Nabi Muhammad itu melakukan sahur di rumahnya bersama keluarga beliau, kemudian beliau pergi ke masjid melakukan solat dengan segera. Antara solatnya Nabi dengan sahur itu qadra hamsina ayatan diperkirakan jaraknya adalah 50 ayat seperti yang pernah telah kita bahas pada berteman yang lalu. Jadi 50 ayat itulah yang oleh para ulama itu dikira-kira ya kayak begitu loh imsak gitu. Jadi kita berhenti dari bersaur, makan, kemudian kita mempersiapkan pergi ke masjid. Jadi diperkirakan kemudian sholat. Jadi antara sholatnya Nabi, adzan itu antara sholat Nabi dengan berhentinya sahur, qadra sidah ayatan dan itu hati-hati. Jadi sunnah itu sampai batas di sini. Yakin bahasanya waktu masih malam. Baik. Kalau ragu-ragu itu sudah tidak sunnah lagi di situ biarpun bo boleh. Maka tapi tetap lebih baik sebaik-baik puasa adalah diakhirkan apa sebaik-baik sahur itu diakhirkan mendekati kepada waktu berakhir tapi mendekati ini bukan mepet benar yaitu istilahnya yang selama ini disebut dengan imsak jadi kalau sudah waktu imsak anda berhenti makan anda bersih-bersih gigi semuanya selesai kemudian setelah itu anda bisa mengejar yang namanya sholat subuh di awal waktu dan langkah indahnya dan itulah pekerjaan Sayyidina Zaid bin Harithah seperti yang cerita pada lalu kemudian yang ber berbuka dengan keluarganya karena dihembo untuk keluarga berbuka dengan keluarganya sisi lain Nabi Muhammad pun berbuka dengan sahabat beliau di masjid ini adalah sunnah semuanya kalau ingin berbuka di masjid di tempat tempatnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbuka bersahur bersahur kemudian ada sebagian Sayyidina Zaid bin Harithah bersahur di rumah beliau kemudian pergi ke masjid untuk melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian kemudian yang ketiga adalah sahur sendiri itu sunnah mengakhirkan sahur sunnah sahur sendiri sunnah Misalnya bisanya sahur tanggal jam 12 ya sahur. Jadi sahur itu sun, sunnah. Biarpun hanya syarbatamain hanya seseruput air bismillah niat sahur itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah mutakhirnya salat kalau tadi la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra ternyata ada juga hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa aqarrus sahur Allah umatku akan senantiasa baik-baik kalau dia mengakhirkan sahur. Ini adalah tiga sunnah yang perlu kita hadirkan kemudian uh, isya berarti niat puasa dan puasanya sah mandinya setelah so, subuh mandi setelah subuh sah sholat puasanya juga sah tapi isakmu itu loh yang mengantarkan ke neraka nanti jadi harus diingat isya dan tidak susah kok kok susah ibu ini baru libur sholat sudah libur sholat dua minggu seminggu kok masih bilang susah ini Hah? sudah dikasih libur sepuluh hari loh bu ya Sholatnya sudah libur sebelum dikasih diskon 10 hari nggak usah sholat. Ini misa apa jam 4 terasa suci masih malas-malasan. Nggak wajib segera mandi. Jadi kalau masih ada waktu harus segera mandi. Bagi yang bersenggama di siang hari eh, di, di kalau siang hari bulan Ramadan batal puasanya. Kalau bersenggama di malam hari atau seorang laki-laki mimpi basah maka disunnahkan untuk mandi besar sebelum waktu subuh tiba. Jadi sunnah, tidak wa wajib. Misalnya ada seorang suami istri setelah berhubungan, rupanya ya keburu pengen sahur, sahur duluan, kemudian setelah sahur nanti mandi, mandi besar itu boleh-boleh saja demikian itu. Tapi subuh ya, ini uh, pernah terjadi pada zaman Nabi pada Nabi sendiri dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwasanya an-nadina an, an batal puasa enggak? Hmm, batal puasa. Mencandok tidak batal puasa. Ini babnya kesunahan agar tidak cantuk di siang hari. Kecuali yang mencantuk minum darahnya, yang dicantuk baru batal puasanya. Jadi mencantuk tidak mencantuk, cantuk itu bekam. Oh. Bekam, bekam batal puasa enggak, Bu? Tidak, tapi makro takut lemes nanti, ya. Nah, Tapi kalau mendesak ya boleh-boleh saja ya. Jadi ingat cantuk itu bekam. Ya. Masa nggak paham bahasa cantuk? Iya memang salah. Saya ngomong sama orang Jepang ini. Orang Jawa kalau orang Jawa cantuk paham. <laughs> Baik, ya enggak apa-apa. Perbedaan pendapat. eh, jadi kalau bekam itu tidak membatalkan puasa. Ada sebagian madhab mengatakan batal. Seperti dalam imam, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang yang yang dibekam dan yang membekam itu tidak batal puasanya. Baik. Cuman ada riwayat bahasanya yang membekam itu yang batal puasanya. Kenapa yang membekam itu bekam dulu, itu bekam dulu itu disedot dengan mulut. Hmm. Akan tapi itu pun ya ditolak oleh madhab kita Imam Syafi'i ya asalkan darahnya tidak sampai kesedot ya ya tidak batal akan maka hukumnya adalah sunnah meninggalkan can cantuk atau bekam? Ibu cantuk tadi paham gimana kok begini-begini, Bu? <laughs> Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keberapa tadi? Ketujuh. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima. Apa itu? Ketujuh, sunnah yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah baca doa. Jangan mengatakan tidak ada hadisnya itu ya. ya. Membaca doa. Dengan selama ini ibu doanya bagaimana? Allahumma lakasum tuwa la rizka aftarku. Rasulullah mengatakan dhahab badamu. Wabtallatil uruq. Wathabatil ajru insyaAllah. Atau dengan doa yang selama ini sudah ibu baca. Selama ini para bapak baca. Allahumma lakasum tuwa bika amantu wa ka rizkika aftartu dan itu adalah riwayat-riwayat yang benar. Jadi yang penting berdoa. Dan mohon doa yang banyak karena saat itu saat dikabul doa oleh Allah. Saat dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sunnah berikutnya memberi buka orang. Jadi satu kebiasaan baik memberi buka. Memberi buka kepada orang itu pahalanya besar, sunnah. Bahkan pahala puasa pun kita dapat dan disunatkan kita makan bersama mereka. Jadi anda memberikan buka kepada orang dan anda makan bersama mereka itu sunnah. Tapi ingat, jangan salah paham ya sudahlah saya nggak mau puasa biar saya ngasih buka saja biar puasa pahalanya utuh lah ini nggak nyucuk kalau bahasa Jawa Timuran itu. Artinya apa? Dosanya yang gede dengan pahalanya yang sebegitu nggak bakal ngejar itu nanti. Bangkrut itu. Jadi Anda berpuasa kemudian Anda makannya disunahkan makan bersama mereka. Kalau sudah makan bersama mereka berarti ikut bu puasa. Jangan enak ngasih makan, ngasih makan, ngasih makan tapi nggak nggak puasa. Jadi memberi buka kepada orang. Manfaat rasa iman kana lahu mithlu ajri. Yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahalanya. Khairu annahu, hanya saja. Hanya sajanya seolah-olah apa gitu. Hanya sajanya kabar gembira. Layang kusu min ajri so'imi syai'an. Tidak mengurangi pahalanya yang berpuasa. Ibu berpuasa. Ibu berpuasa. Dapat pahala. Kemudian berbuka di tempat kami. Saya dapat pahala. Dan ibu tetap pahalanya oh utuh. Dan dihimbau bagi orang yang diundang buka-buka puasa. Itu untuk menolong saudaranya mengundang mau Jangan menatap, eh, enak aja, kamu dapat pahala banyak. Ini urusan pahala kau kikir ya. Kadang-kadang diundang nggak mau, kenapa enak saja dia dapat pahala banyak. Menolongnya itu juga dapat pahala. Kalau ibu nggak mau datang, dia tidak dapat pahala. Anda menolong orang lain dapat pahala. Cuma karena dengki urusan dunia, kadang-kadang masuk dengki urusan akhirat ini. Nggak nggak mau datang. Kenapa? Enak aja dia orang nggak begitu dapat pahala. Nggak mau deh. Makanya nggak mau datang nggak? Anda datang tolong. Kalau Anda diundang untuk suruh futur buka bersama Anda datang. Tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jangan sampai gara-gara buka bersama teraweh hilang, sholat maghrib nggak karu-karuan, laki perempuan nggak terat apa berkumpul nggak karu-karuan itu bangkrut namanya. Jadi yang terhormat mulia. Nah, makanya insya Allah nanti sekaligus saja ini diundang nanti ada buka tanggal berapa? Tanggal 15 insya Allah buka bersama di sini. Cuman acaranya tertib, nanti buka ringan dulu, baru kemudian sholat. Sholatnya di sini aja, tidak usah pindah tempat. Setelah itu nanti akan makan bersama, makan malamnya seperti waktu kita ada acara murid dan hal begitu saja. Nah, ini datang tidak kira-kira diundang? <laughs> Nah, itu insya Allah. Ini ada mungkin sebuah eh, tanggal 15 insya Allah. Baik, itu semua tentu kecuali ini yang yang mendengar, nah, yang mendengar yang Baik, jadi diundang semuanya nanti insya Allah. Jadi menolong orang yang mengundang itu juga sunnah. Ibu diundang tetangga asalkan terlihat maksudnya baik. Akan tapi lihat, setan itu pinter Laki perempuan, kadang-kadang diundang seorang perempuan, diundang ini apa sih? Tapi memang niatnya baik untuk untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala semuanya. Kemudian memperbanyak sedekah. Sedekah sunnah. Bukan wajib di sini. Memperbanyak sedekah sun sunnah. Bukan zakat, bukan. Kalau zakat wajib. Bukan di sini tempatnya. Dan zakat di bulan Ramadan tidak ada keutamaannya. Nggak ada beda. Ya, zakat di bulan Ramadan nggak ada keutamaan yang khusus. Harus tahu ini. Para orang kaya jangan mengundur zakatnya dimasukkan ke Ramadan ini. Kadang-kadang pengen mendapatkan pahala Ramadan. Kalau pengen pahala Ramadan, Pak sedekah sunnah. Kalau sedekah, kalau sodakoh wajib namanya zakat, itu dilakukan di Ramadan dan di luar Ramadan sama. nggak ada beda. Karena apa? Haknya orang. Kalau mundur, itu malah nggak dapat pahala misalnya. Mestinya zakat sudah dikeluarkan bulan Syaban, cuman karena mendengar ini pahalanya di Ramadan dilipat gandakan, akhirnya ditunda. Akhirnya ini ngerepot, apa? Menjualin kepada orang fakir. Jadi jangan ditunda ke belakang. Misalnya kalau sahabat dikeluarkan saat itu, zakat dikeluarkan di bulan Saban, terus oh, secepatnya. Di bulan Rajab keluarkan bulan Rajab. Kemudian ada yang ngomong, saya pengen dapat pahala di bulan Ramadan. Nah ini sedekah sunnah, ini yang banyak di bulan Ramadan dan dilipat gandakan oleh Allah. Sebab kalau zakat kita tunda sampai sekarang, itu nggak ada kelebihan karena apa? Zakat itu akan wajib sesuai dengan hitungannya. Kalau sudah datang haul masa berputarnya waktu, waktu itu wajib. Kalau kita tunda tambah maksiat. Haknya orang fakir kita utang, kita bawa ke Ramadan. Ini kesalahpahaman sebagian orang pengen berbondong-bondong zakat di, di bulan puasa karena dapat pahala yang gede. Bukan. Justru Anda mengakhirkan zakat sampai ke sini itu dosa. Karena orang fakir sudah butuh mulai kemarin bingung, aku Ramadan belum punya beras, Ramadan belum ini, eh duitnya Anda pinjem untuk dibawa ke Ramadan. Ini. Tapi saya pengen sedekah di bulan Ramadan. Bagus, ada solusi. Zakat tahun depan kau bawa ke sekarang. Baru nih, pinjemi orang fakir. Jangan kau pinjem miliknya orang fakir. Jadi zakat tahun depan, misalnya bulan maulid zakatnya. Bulan maulid tahun depan zakatnya, insya Allah biasanya setiap tahun saya zakat 10 juta. Jadi 10 juta yang nanti saya keluarkan sekarang. Namanya takdibus zakat. Dan takdibus zakat kau waktu pun bukan sunnah aslinya. Kecuali memang ada kebutuhan mendesak bagi orang, maka itu boleh. Jadi takdim zakat mendahulukan zakat sebelum waktunya bukan himbauan. Jadi bukan zakat itu harus ditakdim takdim. Sebab mendahulukan zakat sebelum waktunya juga ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yang menerima itu tetap menjadi orang yang berhak sampai pada waktunya. Ada aturan-aturannya. Jadi ini yang diperbanyak sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Dan ini memang banyak kesalahan. Selama ini kita perhatikan banyak orang melakukan zakat di bulan Ramadan. Perputarannya bagaimana kok pas Ramadan? Memangnya bisnisnya mulai Ramadan terus? Ya, Eh, jadi bukan, bukan seperti itu. Tapi sedekah sunnah itu yang perlu diperbanyak. Kalau anda sudah wajib zakat di bulan Syaban, bayar di bulan Syaban. Di bulan Maulid, bayar di bulan Maulid. Jangan diundurkan ke bulan Ramadan. Dan ini kesalahpahaman sebagian orang kaya yang maksudnya baik. Ingin dapat pahala berlipat ganda, cuma karena tidak ilmu, maka tidak lipat ganda. Maka ini segera bayarkan. Tapi ini sedekah-sedekah sunnah. Memperbanyak baca Al-Quran selanjutnya. Dan belajar. Bukan saja baca Al-Quran, tapi merenungi Al-Quran. Merenungi Al-Quran. Bukan sekedar baca Al-Quran. Merenungi Al-Quran. Baca dan merenungi. Subhanallah. Apalagi ditambah dengan iktikaf di masjid. Jadi tetap tadabburul Quran. Tadi kemarin. Dan jangan lupa di setiap sore kita ada pembacaan kitab Tibyan. Ada yang mengusulkan, Buya tolong bacaannya pelan-pelan. Kami akan memberi nama yang memberi makna yang sempurna karena akan kami ajarkan di musola kami. Bagus karena Memang kadang-kadang kami itu lupa bacanya kecepatan. Nanti insya Allah akan kita beri huruf makna harfiah ya, kayak makna di Jawa itu ya. Alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi milik Allah. Begitu satu-satu <laughs> nanti bolehlah. Karena nanti dengan harap jahat Al-Qur'an bahaya tambahan. Quran bisa mengutuknya. Jadi tetap itu. Makanya bacanya jangan buru-buru. Jangan ya, makanya sebisa mungkin baca. Jangan hanya ngejar. Aku harus hatam begini. Ya. Yang penting waktu, kebanyakan waktu kita adalah untuk Al-Quran. Setiap dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Ya sekenah-kenanya. Cuma kalau ada target, dua-duanya dipakai. Targetnya aku harus hatam tiga kali misalnya. Tapi di samping itu, bacaannya harus dengan dengan dibaringi dengan renungan, tadabur. Nah ini bacanya yang pelan. Khususnya Imam Taraweh ngeput itu menjadikan sebab hurufnya tidak banyak terpenuhi hak-haknya dan itu maksiat. Kalau ada pemerintah Islam, imam yang ngebut di Indonesia ini harus ditakzir, dicambuk. Cuman untungnya kok tidak ada imam. Kalau ada kekhalifahan Islam, imam yang Islam, negara Islam, maka imam yang ngebut kayak begitu ini, yang hurufnya tidak jelas, nggak karu-karuan, itu adalah termasuk maksiat. Maka jangan ngejar ramenya orang Gara-gara masjid Anda masjid paling cepat. Anda tidak sadar bahasanya saat itu Anda bermaksiat. Dan kalau ada imam, maka Anda dihukum, dicambuk, ditakzir. Karena baca Al-Qur'annya cepat. Karena kalau baca kecepatan itu mesti ada huruf yang tidak terpenuhi. Mesti yang jamaah pada tidak menikmati ibadah. Rohaniatnya tidak terasa. Rahmat tidak diturunkan oleh Allah karena maksiat di situ. Sehingga Pak, hari ke-10 sudah sepi. Karena memang tidak ada sentuhan, tidak tersentuh hatinya. Akan tetapi jika sholatnya benar, memang kami tidak tidak menguruh panjang-panjang tidak. Yang penting bacaan Fatihahnya benar. Paling tidak nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Apa ini mana huruf yang kebaca itu mana? Maksiat itu. Memang sebaik-baik adalah Fasal bukan wasal. Kalau bisa masalah Bismillahirrahmanirrahim nafas. Alhamdulillahirobbilalamin, nafas. Itu sebaik-baik bacaan seperti itu disepakat oleh para fukaha ulama. Cuman kalau pengen agak cepat ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai satu nafas bisanya. Cuman ya agak jangan ngebut lah. Pokoknya hurufnya itu kebaca jelas. Untung-untung Masya Allah tertil. Allah. Sudah rokaatnya banyak. Panjang lagi. Waduh pahalanya ini diborong semuanya. Sudah rokaatnya banyak 20 panjang. Hebat. Ya. Itulah tolong ini masalah Quran, hati-hati. Jadi kami himbau, untung-untung saat bisa hatam satu juz. Tapi orang pada kengantuan, sudahlah, biarpun tidak pakai satu juz, tapi bacaan yang benar lebih lama sedikit. Yang biasanya setengah jam selesai, jadikan satu jam. Nambah setengah jam. ha. ngantri saja di mana itu, setengah jam tidak ada masalah kok. Masa untuk ngantri dapat pahala nggak mau. Dan amanat wahai para imam. Kalau anda tidak bisa begitu, jangan jadi imam. Dicambuk nanti. Kalau dicambuk di dunia mah enak. Kalau dicambuk di akhirat, naudzubillah. Jadi kalau ditakzir di dunia mah aman. Tolong ini diperhatikan masalah masalah uh, bacaan tuh jangan buru-buru. Ini terlambat gara keterawih di sini ketinggalan. Oh, ini termasuk orang man hurrima khairah faqad hurrim. Barang siapa yang dihalangi oleh Allah dari kebaikan di bulan Ramadan berarti telah dihalangi dari beragam kebaikan. Nauzubillah. Jadi kalau Allah menghalangi Anda dari kebaikan di bulan Ramadan, jadi anak laki-laki nggak -laki boleh di sini. Jadi biar aman nanti akan ditutup, lakinya menjaga. Barangkali ada yang pengen sahur di sini aman. Kalau sudah seandainya baring-baring nanti ini masjid akan jadi komunitas kaum wanita. Adapun kami kaum laki-laki nanti pada pergi ke masjid At-Taqwa alun-alun Cirebon atau uh, masjid yang lainnya. Jadi 10 akhir bulan Ramadan tolong diperbanyak iktikaf. Kemudian setelah itu ada kesunahan-kesunahan yang lain adalah uh, bukan sunnah ada hal yang sering dilupakan yang menjadikan sebab hilangnya pahala kebiasaan apa? pernah tidak sadar iya ya kenapa sih saya ngomong gula saja kok nggak bisa ini padahal tadi beli gu, gula <coughs> ngomong gula nggak bisa Nah kalau sudah punya kebiasaan kayak begitu naudzubillah ini bakal hancur pahala-pahala puasa. Kamin shaimin laisa lahu min syamin ilal ju' wal atas. Enggak ada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi bohong Kemudian itu tadi apa? E, menggunjing naudzubillah. Kemudian menjadi saksi palsu. Itu juga apa? membatalkan pahalanya puasa. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Gunjing-gunjing masyaallah. Subhanallah. Tidak sadar kadang-kadang menggunjing. Dan ini saja insya Allah, hal-hal yang perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini. insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan dengan yang lainnya tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan puasa. Ada nanti kemakruhan puasa ya yang akan kita sebutkan pada pertemuan yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Kita sudah masuk kepada hadis yang kedua dari bab ta'zimi muslimina wa bayani tentang mengagungkan memuliakan kehormatan kaum muslimin semua orang punya hak untuk kita penuhi kehormatan jangan menyakiti orang lain wa anhu diriwayatkan dari Abi Musa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim qala beliau berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina barang siapa yang melewati bagian dari masjid kami atau bagian dari pasar kami ya maksudnya kalau ada orang masuk masjid di situ banyak orang pasar kan tempatnya orang juga Wa ma'ahu nablun dan dia punya senjata, tombak atau panah. Kalau membawa yang semacam itu ada tombak yang dibawa atau panah. Para muhadithin menjelaskan segala macam yang membahayakan orang lain atau ganggu orang lain. Fal yumsik hendaknya ia pegang. Au yakbit ia genggam alani soliha kepada matanya. Mata panah, mata tom, tombak. Bikafihi dengan telapaknya. Yusiba dikhawatirkan menimpa ahad dan seseorang minal muslimina dari kaum muslimin Minha daripada mata tombak atau mata pedang atau mata panah tersebut minha bisyai'in sesuatu. Muttafaqun alaihi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi dihaban ayyusiba ahadan minal muslimina minha daripada aku takut terkena kaum muslimin itu minha daripada ujung atau mata-mata tombak tadi bisyai'in dengan sesuatu. Apa maknanya? Maknanya ini pendidikan dari Rasulullah. Orang itu jangan kalau jalan tuh mikir dirinya sendiri. Kadang-kadang nggak sadar nyenggol orang. Kalau anda di pasar tolong hati-hati. Kalau seandainya orang di pasar pakai adab kayak begini, masya Allah. Kalau membayar sesuatu yang bakal nyenggol orang, tolong agak di, dijaga. Tolong dijaga. Ini digambarkan bahwa senjata. Sebab kalau biasa kalau jalan begini, misalnya tombaknya melintang begitu, kalau jalan keras kan akan kena orang tapi pegang ujungnya takut nusuk orang ini pendidikan Rasulullah sampai urusan begini diperhatikan oleh Rasul artinya apa di dalam engkau ber, dalam engkau berurusan dengan orang di saat engkau berada di keramaian jangan sampai engkau membuat satu tindakan yang sifatnya merugikan orang lain dengan apapun ya ini tentunya bukan saja urusan di masjid sama urusan di di pasar, tolong eh, jika jalan ganggang di kampung, kurangilah kecepatan motormu. Jangan sampai debunya naik ke hidung. Sekarang malah ada yang kebut-kebutan. Kadang suara motor malah dibanter-banterin itu. Ada yang miliknya anak muda itu. Ya, kenapotnya digedekan. Itu biasanya yang nggak bener itu ya bapak ibunya gimana didiknya itu. sampai anak begitu kaget, wah gitu saya. saya Jadi diredam sebanyak mungkin jangan sampai ada bayi kaget orang kaget ya jadi harus berhati hal-hal kayak begitu kadang-kadang Masya Allah punya egois punya ya apakah pepohonan atau apa sudah tahu ganggu miliknya tetangga itu tetap saja yang panen dia, tetangganya dapat sampah melulu. Enggak ada kata maaf kan ada ya, Sebab pohon menjorok ke rumahnya tetangga. Jatuh saja ditanya, "Jangan diambil loh ya kalau jatuh ya." Waduh. Masya Allah. Ya. Ini sebenarnya yang diinginkan Rasul itu perasaan kepekaanmu itu loh yang perlu hidup. Bukan urusannya tombak saja bukan. Jadi ini Rasulullah itu mendidik orang itu peka. Sehingga anda berjalan jangan nyakiti orang. Kalau orang itu kenal siapa dia. Sebab nyakiti itu tidak saja urusan jasad, kadang-kadang urusan hati. Masa orang kenal kok tiba-tiba diam saja. Ada apa ini? Masya Allah. Jadi kepekaan hidup dan hati kepekaan hati. Dan hati peka itu harus pendidikan. Ada orang hidup dalam lingkungan cuek. Mohon maaf, ada masyarakat, sebagian masyarakat anggap saja Sebagian masyarakat kota, tidak semua masyarakat kota. Sebab masyarakat kota juga banyak yang baik. Sebagian masyarakat kota itu sudah terbentuk dalam tradisi cuek. Ada sebuah perumahan di mana begitu. Ya sama tetangga tahu, lewat ya lewat begitu saja. Ya kan? Oh, dia tahu setiap hari lihat itu dia. Setiap hari simpangan dia pergi, dia dah datang simpangan, tapi nggak ada tegur sapa, nggak ada ini, nggak ada apa. Bukan begitu cara hidupnya kaum muslimin. Cuman ini sebagian memang biasanya orang-orang sakit dia lebih senang hidup kayak begitu. nggak mau urusan dengan orang. Hanya urusan sama pabriknya, hanya urusan sama pembantu, sama istrinya itu saja. Sehingga orang lain tidak pernah mendapatkan kebaikan senyumnya, tegur sapanya. Sehingga hidup bermasyarakat yang indah ini lebih dikenal Rasulullah peka. Jadi kepekaan itu subhanallah. Melihat Suara nangis tetangga saja sudah bingung. Kenapa kok ada bayi nangis terus itu? Apa yang dilakukan? Tanya ada apa ibu? Mungkin tidak ada obat. Kadang-kadang mau pergi, Masya Allah. Ya Allah pergi, saya antarkan ini mobil saya. Indah, itu bukan begitu. Jadi ini Nabi Muhammad itu mendidik hati itu peka. Jangan kamu berjalan tuh sampai panah-panahmu, tombakmu itu nyangkut ke orang. Jadi kau pikir ini, perhatikan tuh mata tombaknya kau pegang. Intinya bukan ini, hidupkan hatimu, kepekaan kepada lingkungan, di kiri kananmu. Ya. Pernah kita melihat dalam berdesaan orang egois, harus duluan jalan tuh nyamber orang, nabrak orang, tidak sengaja. Itu pun tidak pernah minta maaf, nginjek dagangannya orang. Ini. Jadi ini kepekaan itulah yang perlu dibangun dan ini untuk menjaga kehormatan orang. Eh, orang tersinggung mungkin dengan berlaku kita yang tidak berakhlak. Bahkan kadang-kadang yaitu kepincangan kita. Mentang-mentang mau ibadah seolah-olah langsung masuk surga, sehingga dia lupa bahasanya adabnya dengan orang yang dilewati pun harus ada. Anda tegur kiri kanan tetangga Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mentang-mentang mau masuk surga atau oh. Orang bukan sifatnya Sok benar nih orang. Mau kemana aja. Ini ternyata yang boleh dibangun adalah kepekaan. Kalau orang hatinya peka, hidup Itulah makna yang dihadirkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kesenggol panah enak atau tidak? Tidak, maka jangan senggol orang. Kalau kamu dicuekin enak enggak? Enggak enak, jangan cuek. Jadi kalau kalau dilangkain begitu lihat enak atau tidak. Sehingga kalau begini Bu, enggak ada orang rebutan tempat dagangan Bu yang jualan di pasar. Bahkan mengatakan ibu tidak apa-apa sini yuk sama saya. Saya sempit gak apa-apa. Rizki sudah diatur oleh Allah. Ini milik saya. Sudah lemu 10 tahun di sini. Ya kalau 10 tahun ya gantian dong bu. <laughs> Kan gitu ya. Mestinya kan begitu. Sudah, sudah urusan begini jadi musuhan-musuhan. Kalau semuanya sampai semuanya sama-sama memperhatikan indah. Sampai pernah terjadi ini. Namanya Hadramut ini satu negeri yang subhanallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi satu orang kodi itu bercerita zaman dulu zamannya daerah Terim dan sekitarnya itu zamannya orang-orang yang masih terjaga dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak orang-orang besar ada 14 tahun itu tidak ada orang yang masuk mahkamah 14 tahun tidak ada orang masuk mahkamah karena apa? terbangun akhlaknya orang di situ jadi kalau ada permasalahan Al-Quran sudah menyelesaikan akhlak mereka sendiri jadikan menyelesaikan nggak akan tuntut menuntut 14 tahun tidak ada orang masuk mahkamah kecuali satu orang masuk mahkamah hanya gara-gara apa? Dia itu beli tanah. Si B beli tanah dari si A. Rupanya di tanah yang dibeli dari si A itu di dalamnya ada emasnya. Akhirnya emas ini sama si B dikembalikan kepada si si A. Si A berkata, saya jual tanah semuanya. Semua isi-isinya. Makanya termasuk emas itu milik kamu. Kata yang beli, enggak. Saya selama ini hanya beli tanah, tidak beli emasnya. Jadi eker-ekeran tuh. Jadi yang beli tanah nggak mau ngambil emasnya karena dia tidak merasa beli beli emas sehingga dibeli kebalikan. Yang punya tanah, yang semula punya tanah, merasa menjual semuanya. Ribut ini gara-gara begini. Ini ribut diajukan ke mahkamah. Ributnya bukan ngerebut. So. Akhirnya ada jalan tengah, adalah apa? Rupanya kebetulan si yang beli itu punya anak perempuan, yang jual punya anak laki-laki dinikahkan ambil. <laughs> Subhanallah. Indah. Ini rebutan kakak adik rebutan waris. Subhanallah. Kalau sudah kakak adik rebutan waris sama tangga bisa perang, sama teman bisnis bisa makan itu. Jadi pembinaan akhlak yang itu penting. 14 tahun tidak pernah ada orang masuk mahkamah. Indah ini. Sekarang dikit-dikit mahkamah sama saudara wah sengketa. Aduh, masya Allah. Dan sekarang idola neraka itu. Nah, ini idola. Jadi seolah kalau tidak mau masuk neraka kayak tidak ngetren gitu. Jadi dengan saudara musuhan, dengan tetangga enggak akur, bisnis cakar-cakaran. Waduh, mau jadi apa saja ternyata juga musuhan. Mau jadi apa? <laughs> jadi macam-macam nih. Ada jadi pejabat gede, pejabat kecil, pejabat-pejabatan. Pun sudah ribut nanti. Pejabat-pejabatan itu apa? Ada pejabat beneran kan? Ada pejabat-pejabatan, pengurus masjid rebutan <laughs> pejabat-pejabatan itu jadi kita doa KM rebut Allah nah ini kayak begitu itu karena hatinya tidak hidup kata perlu hati kita hidup kalau sudah hati hidup Masya Allah kita ngelihat tetangga kurang ya Allah kok dia kok kelihatannya Masya Allah ayo dibantu sehingga kalau di masyarakat kita terbangun akhlak yang demikian ini itulah masyarakat yang benar-benar masyarakat di dunia sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur itu negeri yang indah, negeri yang baik penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang kedua daripada tentang mengagungkan hak-haknya orang-orang lain, orang lain memperhatikan orang lain. Di sini Rasulullah mendidik agar hati kita hidup kepekaan di dalam sesama, kepada sesama, kepekaan kepada masyarakat. Dan sebetulnya kalau orang sadar bahwa begitulah orang mencari surga. Menjadikan orang di kiri kanan kita sebagai lahan untuk mencari pahala. Lahan di kiri kanan anda, lahan untuk mencari pahala. Anda tolong tetangga, Anda sapa tetangga, Anda baikin tetangga, itu menghantarkan kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Asep Mansuri dari Bogor. Begini Bu ya. <clears throat> Problemnya di kampung kami adalah kiai ataupun ustadz masalah zakat bil ya. ada seorang yang kaya ataupun punya zakat dia datang ke seorang kiai ataupun ustadz membawa uang untuk mengeluarkan zakat misalkannya 10 juta dia diijab kabulkan sama seorang kiai ataupun ustadz kadang-kadang begini ya setelah diterima oleh pak kiai sama kiai tersebut Kembalikan. tidak dibagikan bahkan dia alasannya bisa mengeluarkan zakat di dalam satu asnaf. dan ada lagi andai kata sama ustadznya dibagikan itu ustadz yang membagiin tersebut punya haknya berapa persen ataupun punya hak berapa andai kata uang tersebut 10 juta. Kemudian andai kata ustadz tersebut suka meninggalkan sholat wajib berarti dia punya kodo sholat wajib. Orang tersebut mengimami traweh itu bagaimana hukumnya untuk orang tersebut yang mengimami sahkah ganjaran sholat, sholat terawih tersebut untuk pribadinya. Kalau untuk makmumnya saya rasa mungkin sah, tapi untuk diri pribadinya dia mempunyai utang. Kodok sholat mengimami terawih tersebut sah ataupun tidak dan penjelasannya bagaimana. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya mau bertanya, apa benar orang habis sholat harus membaca syahadat tiga kali? Apa itu? Habis sholat. Sesudah salam kau harus membaca syahadat tiga kali. Kalau tidak membaca syahadat tiga kali, katanya tidak akan diampuni dosanya bahkan membaca istighfar beribu-ribu kali pun tidak akan diampura dosanya mohon penjelasan cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ada lagi cukup ya Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah ada ustadz menerima zakat nerima di sini harus dijelaskan nerimanya bentuk apa. Kalau menganggap ustadz boleh nerima zakat, itu salah dari awalnya sudah. Mungkin dia seorang ustadz yang fakir boleh nerima zakat. Cuman permasalahannya adalah sebagian ada mufti. Sebagian orang ahli warok mengatakan ada mufti tapi bukan mufti ahli khair, mufti syaiton. Jadi berfatwa untuk kepentingannya sendiri. Ada ada mufti mufti setan. Mufti setan itu adalah budak wa nafsunya. Kalau berfatwa yang untuk kepentingannya saja. Sementara seorang ulama kalau berfatwa itu harus keluar dari haddi nafsihi, keluar dari kepentingan pribadi baru adil nanti berfatwa. Hah? Harus adil. Keluar dari kepentingan pribadi. Contoh ya. Kalau ada kepentingan pribadi, wah keuntungan urusan duniawi ya itulah orang yang sesat dan menyesatkan memberikan zakat kepada satu asnaf itu memang ada pendapat kayak begitu itu tapi itu pendapat lemah jadi kalau pendapat lemah itu jangan urusan duit lah kalau pendapat lemah itu urusan ibadah itu bisa diambil pendapat lemah urusan duit ini berbahaya sementara yang namanya zakat itu perlunya adalah untuk meratakan kesejahteraan kepada orang fakir, miskin dan orang yang butuh punya utang. Jangan dikemas menjadi sempit. Ini bermasalah. Menjadi misalnya yaitu diberikan kepada satu orang. Satu orangnya pun dengan fatwa yang salah. Coba dasar enggak? Jahatnya kayak apa? Pertama, ustadz itu sudah kasih mukaddimah karena dia punya planning jangka panjang. Pertama ada dia menghadirkan fatwa, kiai boleh nerima zakat. Itu digedekan dulu fatwa ini. Setelah fatwa ini gede, Kemudian besok dikasih sambutan keutamaannya memuliakan ulama. Ada hebat kan? Keutamaan memuliakan ulama sampai agar ulama ini bisa, masya Allah, bagaimana nih? Baru besok fatwa zakat boleh diberikan kepada satu satu orang. Cuman karena dia cerdas, gak langsung ke ulama. Jadi bolehlah zakat diberikan satu orang. Anda boleh kepadakan saudaramu boleh satu orang yang fakir biar kaya dua satu orang boleh Lama-lama tahun kelima fatwa. Saya kan berhak terima zakat. Kenapa tidak kau berikan kepada saya semuanya? Wah, habis nih sudah. Jadi mukaddimahnya sampai pungkasannya sudah sempurna. Jadi untuk menjadi mufti-mufti syaitan yang sesungguhnya. Akhirnya apa? Zakat diambil sendiri. Karena apa? Saya kiai berhak terima zakat. Ini fatwa salah. Kemudian yang kedua Pak Zakat boleh terima satu satu orang. Sehingga sak kampung memberikan kepada kiainya. Orang yang lain di mana? Nah, ini ini adalah kejahatan di dalam urusan zakat itu banyak sekali. Makanya keluar dari kepentingan pribadi. Kalau keluar dari kepentingan pribadi aman. Pribadi di sini termasuk masjidnya, pesantrennya, dirinya. Ini. Kemudian ada lagi mufti jahat lagi, mufti setan urusan zakat itu begini. Berfatwa bahwasanya zakat boleh diberikan kepada satu orang, tapi zakong kong dengan orang kaya itu. Dan orang kaya paling senang kalau zakat kepada kiai itu. Contohnya, Anda orang kaya, zakatnya 100 juta. Wah, banyak atau tidak? Cuman anda pikir ini 100 juta kan mobil satu Saya ingin gimana kiai agar zakat saya ini ya Saya tidak Saya terlepas dari zakat tapi ya Jangan gede-gede lah gimana Ya kata kiainya ya tetap zakat harus 100 juta Cuman bisa diatur dengan saya nanti insya Allah Gimana ya Jadi insya Allah zakat berikan ke saya Nanti gampang lah Saya ngerti kok Benar zakat diberikan ke saya berapa? 100 juta. Berarti milik siapa setelah itu? Milik saya. Setelah itu apa? Saya jadi orang baik. Saya saya kasihkan Pak Haji yang kaya, saya kasih hadiah 90 juta. Balik utuhkan Pak Haji. <laughs> Berarti itu khailah ini. Ah, ini ini ada mufti setan ini. <laughs> Jadi akhirnya ngajari orang kaya jadi kikir lagi. Jadi saya ngambil 10 juta, 90 juta saya berikan Orang kaya yang beri zakat tadi ini zakong kong ini kayak pajak saja ini <laughs> <laughs> Jadi macam-macam mufti itu berangkat dari ngurusi kepentingan pribadinya. Jadi tolong jangan ini sudah jangan mengambil fatwa zakat boleh diberikan kepada kiai kecuali orang fakir. Dan kalaupun seorang kiai fakir tidak pantas kiai itu tamak. Pentingnya justru dia akan ngerti kepentingan umat masa harus berikan ke saya sendiri. Tidak. Kalau seandainya saya fakir saya berpikir. Kalau saya seorang ustadz fakir sesaat masih ada orang ngasih. Tapi orang melarat fakir tidak ya nasi. Mestinya sudahlah biar orang fakir dulu saya mah gampang. Mestinya begitu kalau dia ustaz, ya begitu. Jadi tolong diperhatikan urusan-urusan begini sehingga tanpa kita sadari kita toleh kepada orang fakir. Jadi memberikan zakat kepada satu orang itu adalah bukan madhab kita. Dan itu pun ada dalam madhab lain pun juga dianggap itu adalah masalahnya tidak ada. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada boleh tiga minimalnya. Imam Ustukhari yang mengatakannya. Tiga asnaf. Fakir, miskin, orang ini. Kalau tidak ada, seadanya. Kalau adanya dua fakir miskin, ya fakir miskin seadanya. Akan tapi, maka sebaik-baik itu anda diratakan agar orang bisa merasakan. Bukan langsung gendol kepada saudaranya. Kebetulan saudaraku melarat, saya kasih. Semuanya ke sana. Yang lain tidak mendapatkan. Bolehlah kita mengayakan saudara agar punya bekal, tapi tolong diratakan kepada orang lain sebab di dalam hadis Nabi tukhadhu min agniyah wa turaddu li diambil dari orang kaya dikembali kepada orang fakirnya orang kaya tersebut. Tujuannya apa? Ada keserasian, keseragaman nanti. Jadi orang marat pun merasakan hartanya orang kaya dengan cara zakat ini. Nah, kemudian ini hati-hati. Jadi fatwa oh, kiai nerima zakat salah. Kemudian fatwa eh, zakat boleh diberikan kepada satu asnaf itu adalah juga biarpun ada pendapat tapi jadi salah karena apa? Urusannya urusan kepentingan pribadi nanti. Kalau misalnya kasus yang begini susah. Di kampung ini hanya orang satu tok ini yang melarat. Waduh hebat benar ya. Jadi ya diberikan satu, yang lain tidak ada. Enggak usah dipindahkan ke negeri biar ini. Berarti sempurnakan sekali biar kaya semuanya. Baru setelah itu zakat berikutnya nggak ada orang melarat. Itulah yang diinginkan setelah ada orang melarat. Zakatnya bagaimana? Pindah nanti nakul zakat ke negeri lain itu boleh ke tempat lain. Setelah di kampung itu sudah terpenuhi semuanya. Nah, ini diantaranya. Kemudian seandainya kiai itu dia tidak menerima zakat tapi ngumpulin zakat. Jadi sebagai seorang kiai nerima jadi panitia pembagi zakat. Maka dia adalah posisinya hanya sebagai wakil saja. Dan wakil tidak berhak mengambilnya. Yang diperkenankan adalah amil. Amil itu dikukuhkan untuk oleh sebuah negara yang benar dan itu ada aturannya. Sebab kalau amil itu dibuka semua orang membuat amil, amil, amil, amil sebanyak-banyaknya. Sehingga setelah itu pakai fatwa ngaco. Amil dapat berapa persen? Ngaco. Jadi amil itu harus ditentukan oleh negara agar bisa dikontrol, kemudian keahliannya, ilmunya diarahkan. Bukan setiap orang mengadakan amil. Tapi kalau anda menjadi wakil membagi zakat, boleh. Jadi rata-rata masjid musola itu adalah wakil membagi zakat. Anda wakil. Memang ada sebagian ulama mengatakan itu amil karena di saat negara itu tidak ada ngatur, maka ini termasuk golongan amil. Jadi kalau sudah rekomendasi dari desa, asalkan bukan diberikan ke desa, Nah, ini rekomendasi desa, insya Allah termasuk bab amil. Rekomendasi desa, desa memfasilitasi. Ayo diadakan di kantor desa, tolong dipilih orang-orang yang anu, kemudian didatangkan kiai, maka Pak Lurahnya, Pak Kunya ini menjembatani bagaimana, memfasilitasi hebat. Tapi tetap nanti di, diambil ahlinya, bukan dipotong di desa, bukan dipotong di mana? Di kecamatan, bukan dipotong di ini kacau itu. Itu permasalahannya. Jadi boleh zakat dikumpulkan, tapi ingat setelah itu dibagi. Dan kalau memang ini adalah yang namanya amil, Amil itu berapa persen? Kalau benar itu amil ya. Dikukuhkan oleh negara. Amil itu diperkenankan ngambil zakat biarpun kaya. Biarpun dia kaya tapi jadi amil zakat. Karena yang punya ilmu dia. Yang punya ilmu dia, yang ngerti dia, yang cekatan dia sehingga ditunjuk sebagai amil zakat. Biarpun dia kaya raya, maka dia boleh nerima zakat sebagai amil. Tapi berapa persen yang akan diberikan bukan urusannya persenan. Urusannya adalah tenaganya dia itu dalam sehari berapa akan digaji. Kalau tenaga anda yang ngurusi zakat ini, tenaga anda sehari 50 ribu, diambilkan 50 ribu dari duit zakat. Bukan enak-enak, ambil 30 Kacau ini, nggak ada begitu. Masjid yang ngurusi dapat berapa puluh persen. Sebuah SMA ini, sebelum sebuah sekolah ini ngumpulkan zakat. Sebelum dibagi dipotong 30 untuk beli sate misalnya. Ya nggak benar. Sebab guru yang kaya kayanya dapat. Kalau guru larat sih berhak. Tapi guru yang kaya? Guru kaya tidak boleh. Baik itu. Jadi yang namanya amil itu boleh mengambil bagian apa mengambil zakat tapi bagiannya adalah sekedar segede ujratul misri gaji umumnya untuk dia itu seberapa. Dan bukan dia yang ngatur. Yang ngatur adalah uruf kebiasaannya seperti apa. Kalau orang seperti itu seharinya 100 ya kasih 100 ribu dalam sehari. Baik itu adalah masalah urusan urusan membagi zakat. Kemudian yang kedua adalah seorang ustadz punya utang sholat. Ya, bukan tidak sholat tadi ustadz meninggalkan sholat kalau ustadz meninggalkan sholat bukan ustadz itu ya ya barangkali punya utang sholat ya mungkin dulu sebelum jadi ustadz ya bandel ya ini banyak utang sholat tapi kalau ustadz meninggalkan sholat banyak-banyak ya gak kebayang ya sebab ustadz kan harus punya ilmu gak ada saat satu pun untuk meninggalkan sholat dalam keadaan sakit sholat di atas kendaraan sholat kan gitu ya mungkin ini ada ustadz yang dulunya belum jadi ustadz itu sering meninggalkan sholat kemudian setelah itu jadi ustadz kalau ada ustadz punya utang sholat tinggal ditinjau dilihat kalau sholatnya itu ditinggalkan dalam keadaan zalim dia nakal bukan karena udur kalau nakal maka wajib dibayar kontan sholatnya segera dibayar kon kontan tapi kalau waktu meninggalkan sholat itu karena dia lupa atau dia itu adalah tertidur misalnya tertidur sehari semalam berarti punya utang lima waktu kemudian masuk bulan Ramadan mau tarah taraweh. Maka di saat bentuk yang kedua ini, jika waktu meninggalkan sholat itu bukan dengan dosa, meninggalkan sholatnya karena uzur Adaru nah, sholat itu kan lupa orang lupa itu tidak dosa bu meninggalkan sholat ibu lupa asalkan lupanya yang halal lagi masak serius lupa so sholat tidak dosa bu karena masak untuk kelu keluarga cuman lupa itu nggak sering bu kalau setiap hari namanya teledor jadi lupa lupa itu adalah tidak dosa orang meninggalkan sholat karena lupa sebab lupa pun main-main karena kadang merasa sudah sholat ataunya diaksik ya tahu sampai ketinggalan so, salat. Makanya kalau lupa atau tertidur, orang tertidur sebelum waktunya sudah dibahas masalah tertidur ini. Kalau orang tertidur ini adalah tidak wajib salat. Di saat tidurnya adalah sebelum waktunya atau sudah masuk waktunya tapi dia yakin bakal bangun, kok tertidur dia sampai tidak salat. Maka ini adalah meninggal meninggalkan salat karena uzur, maka kalau meninggalkan salat karena sebab yang diterima itu tadi kalau dia itu mengkodok maka mengkodoknya boleh nyicil kapan saja maka bagi jenis orang yang gini pak boleh melakukan sholat sunat sebanyak-banyaknya termasuk sholat raweh ada apa pahalanya dan dia dapat pahalanya karena pak membayarnya tidak harus kon kontan cuman ini ada sebagian ulama ini kabar gembira ya sebenarnya bagi orang kayak begitu kalau ada orang misalnya preman tobat dia bandel dulu sholat nggak mau saya ngerti wajib nakal satu tahun berapa rokaat itu lima kali tiga ratus enam puluh Gak bisa ngitung saya pokoknya, banyak. Nah, jadi masa harus langsung dikodok sehari? Siksa biar balik lagi jadi preman. Wah capek, masa suruh ngodok 500 sholat ya? Maka suruh mengkodok semampunya. Sholat raweh dan insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kemudahannya. Memang pada dasarnya karena dia waktu meninggalkan sholat karena bandel. Harus dibayar kontan. Tapi kalau dia bayar kontan, bungkuk dia. 500 rakaat sehari. Oh, Aslinya kok idahnya begitu. Ancaman. Tapi Akhirnya semampunya ya sudahlah setiap habis sholat sholat lagi setiap habis sholat sholat lagi kemudian setelah itu dia mengerjakan terawih dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala asalkan mengkodoknya tetap jalan. Tahu kalau dia berhenti mengkodok jadi tidak di tidak benar. Orang punya utang kok melakukan yang sunnah dan itu dikatakan tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau dia masih berusaha untuk mengkodok sesaat ingin melakukan sholat sunnah khususnya seperti terawih sebab terawih itu kalau dilakukan sendiri banyak batalnya banyak gagal kalau orang melakukan sholat terawih sendiri banyak gagal. Malesnya, ngantuknya. Tapi kalau rame-rame masih bisa. Maka takut dia itu ketinggalan terawih. maka dia melakukan sholat terawih. Tapi setelah itu pun dia masih terus untuk berusaha mengkodoknya. Dan insya Allah orang yang begitu mendapatkan pahala. Dan benar bagi makmumnya tidak ada masalah. Makmumnya adalah tetap mendapatkan pahalanya. Kemudian setelah setelah setelah sholat harus membaca syahadat tiga kali. Tidak ada. Setelah sholat tidak wajib membaca syahadat. Yang wajib membaca syahadah itu adalah di dalam sholat. Di saat kita bertasyahud. Atau orang yang mau masuk Islam. Ini ijma ulama seperti itu. Tidak ada yang mengatakan ada syahadat wajib setelah itu. Tidak ada. Islam coba. Memang semuanya harus serahkan kepada ilmu. Wajib membaca syahadat. Syahadat itu siapa? Orang yang mau masuk Islam. Atau orang yang melakukan sholat. Dia harus membaca tasyahud akhir. Itu saja. Selebihnya nggak ada. Habis sholat nggak wajib baca syahadat. Kalau ada yang mengatakan tidak membaca syahadat tidak diampuni oleh Allah, nggak nyambung di sini. Yang menjadikan diampuni adalah tobat. Memang dalam ilmu tidak boleh kita mengada-ngada. Syahadat adalah bagus. Tapi semuanya ada tempatnya. Sudah diajar oleh Rasulullah, kalau engkau habis salat faqul dubura kulli tidak Allah inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Sehabis salat engkau baca ini. Allahumma inni ala dzikri. Baca subhanallah 33 kali. Baca ini. Itu yang diutamakan. Kalau baca syahadat boleh, ya boleh dong. Masa baca syahadat nggak boleh setelah sholat. Cuman bukan tidak tepat. Ada bagiannya sendiri. Ada. Ada doanya sendiri. Jadi istighfar dulu itu diajarkan Rasulullah. Kemudian setelah itu baru setelah itu kita baca syahadat boleh. Mana baca syahadat juga boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai mengatakan tidak, ini bukan urusan syahadat. Bukan habis sholat langsung. Jadi habis sholat ada doa-doa yang khusus diajarkan Rasulullah. Bahkan Al-Quran pun ditunda. Al-Quran paling bagus ya kalamullah. Nah, ini kesombongan orang Al-Quran. Sebaik-baik kalamullah adalah al Al-Quran. Setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alif Lam Mim. Ya gak bener itu karena ada aturannya masing-masing semuanya. Siapa yang berani mengatakan Al-Quran tidak baik? Jadi ada zikir ba'da sholat itu adalah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi wasallam dengan tasbih. Jadi ada tempatnya. Bukan syahadat, bukan Quran, wahai yang punya Quran. Bukan bukan syahadat yang benar syahadat. Bukan selawatan yang punya selawatan. Ya. Akan tapi kalau baca sholawat bagaimana? Ya boleh mental ini jago sholawat ini. Jago sholawat di Cirebon. Setelah salam alaikum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lih, ada tadi istighfar itu diajarkan hadis sahih tentang istighfar, tasbih, tahlil, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahumma inni ala dzikrik, Allahumma jirrina, kemudian baca ayat kursi, itu adalah pendidikan dari Rasulullah sehabis kita sholat. Baru setelah itu jago sholawatannya sholawat. dan yang jago syahadat dan syahadah, yang jago Quran 10 juz, tidak apa-apa. Jadi semuanya ada tempatnya. Lah, semuanya kalau sudah berubah menjadi hawa nafsu. Karena saya sohibus salawat, saya adalah punya salawat paling besar di Cirebon, maka salawat, kedikit gede salawat. Sehingga habis salat pun soh, salawat. <laughs> Sehingga mau buka pun tidak doa. Allahumma salli. Bagus salawatan. Jadi semuanya ada tempatnya masing-masing. Jadi tidak benar kalau orang nggak baca syahadat setelah sholat nggak diampuni dosanya oleh Allah nggak. Justru bukan syahadat zikir yang diajarkan hadisnya sahih itu jadi cobalah baca adkarnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sampai dikatakan biiddar wastaril adkar kalau tidak punya kitab adkar itu jual rumah untuk beli ad dan tidak ada setelah sholat untuk baca syahadat mana yang lebih pintar Imam Nawawi pak apa kita <laughs> Imam Nawawi gak ada itu setelah sholat bacalah syahadat gak ada itu Imam Nawawi ngomong begitu atau setelah sholat baca Quran langsung. Wah ini bukan. Jadi semuanya ada pada tempatnya kaum muslim. Makanya kalau sudah semuanya masuk bab kesombongan, kesombongannya ahli Al-Quran salah. Kesombongannya ahli selawatan salah. Kesombongannya orang yang bersyahadat salah. Sahabat. Sombongan. Itu sesuai dengan ajaran Nabi. Boleh sih boleh. Boleh. abis salat langsung Allah Muhammad boleh. abis salat langsung ala Yasin boleh. Boleh. Tapi yang nggak tepat dong. Ada bagiannya masing-masing. Dikir 10 menit yang dari Nabi SAW. Baru setelah itu apa? Ini. Kemudian menilai sendiri juga tidak boleh kita picik. Gara-gara benci dengan orang selawatan langsung. Tuh kata Buya tuh ngerti nggak? Nah ini sudah nggak benar juga. Eh, kata Buya itu ah ini salah semuanya ini. Kita ingin kembalikan kepada porsinya. Ya. Jadi kok oh, ini, ini makanya jangan syahadat-syahadat toh. Kenapa kata Buya lah? Eh, nah, ini salah lagi. Ini jangan Quran-Quran. Bukan begitu. Jadi kita ingin kembalikan kepada tempatnya. Semuanya harus dengan ilmu. Dan insya Allah majelis ini akan akan terus untuk tambah ilmu kayak gitu ya. Uh, ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Yang selawatan umat Nabi Muhammad. Yang ngapal Quran umat Nabi Muhammad. <laughs> Yang yang membaca zikir apa saja itu umat Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita saling merendahkan. Cuman kita ingin kembalikan. Sebab kalau ngomong begini sampai memang kita pernah dengar. Yang ini tidak diterima. Berarti ibu-ibu ini yang nggak baca syahadat adalah ahli neraka. Karena tidak diterima Wah ini kan jadi bermasalah kayak begini nih. Sudah nggak bener Bahkan kadang-kadang pakai ucahnya, lihat paling bagusnya. Anu adalah salat paling bagusnya adalah salat. Salawat. Tidak begitu, memang paling bagus. Akan tapi semuanya ada tempatnya masing-masing. Baik, ini saja. Kemudian ada banyak pertanyaan. Aduh, waktu sudah lewat. Banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim zakat harta diawalkan apakah nanti sudah sesuai dengan syarat nisab dan haulnya para ulama berbeda pendapat ada tiga model yang pertama adalah mulai dari awal sampai akhir nisabnya harus terpenuhi ada awal dan akhir saja biar tengah bolong ada mengatakan akhir saja jadi anda berdagang hari ini bulan Ramadan saat ini mulai berdagang Nisab ini bagaimana di, dianggap nisabnya itu? Apakah dari awal perdagangan memenuhi mencukupi nisab sampai berjalan hingga akhir tahun nanti memenuhi nisab atau tidak? Ada tiga pendapat. Yang pertama adalah awal, tengah, akhir memenuhi nisab dan ini banyak ditolak oleh para ulama karena apa? Mem, apa nanti semua orang pada pada pada pada pada helah. Paling paling paling gampangnya adalah cara penghitungannya adalah yang penting di akhir hitungan Anda, itu Anda sudah mencapai satu nisab. Anda boleh berdagang saat saat ini. Setelah Anda berdagang saat ini berkembang, berkembang, berkembang, ternyata di akhir tahun sudah memenuhi nisabnya, maka saat itulah Anda wajib mengeluarkan zakat. Baik ya, itu saja. Kemudian itu ada tiga pendapat tadi. Yang jelas ada tiga pendapat. Intinya adalah wajib bayar zakat kalau di akhirnya itu yang harus ada. Akhirnya itu yang harus ada. Adapun pertengahannya beda pendapat. Di pinggir depannya adalah juga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dari awal, tengah, akhir nisabnya penuh. Ada awal, tengah nggak apa-apa, akhir, awal sama akhir saja. Ada yang mengatakan akhir saja yang memenuhi nisabnya baru nanti wajib mengeluarkan zakat dan yang diambil adalah paling gampang adalah yang akhir saja. ada masjid yang mau didoakan insyaallah ini saja karena waktu bismillahirrahmanirrahim tolong ini nanti soal-soalnya yang berkenaan dengan Ramadan dikumpulinnya bisa dibaca di pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim tolong mohon didoakan uh, pesantren tahfid ini pesanan dari tim pengembang atau eh, pesantren tahfid dan eh, teman-teman yang lainnya mereka minta maaf karena ternyata pesantren tahfidz yang direncanakan Ramadan ini sudah bisa dipakai, ternyata belum bisa dipakai karena masih ada yang kurang. Sekaligus minta didoakan karena kurang atapnya sama penyempurnaan yang lainnya. Jadi yang kurang atapnya dan semoga segera diberi kemudahan untuk membuat atapnya. Nah ini mereka nah bilang ya alhamdulillah sih sudah buat begitu kita ucapkan terima kasih sebab itu yang nangis bukan kami Bu. Jadi ada teman-teman yang bangun begitu ternyata sampai sekarang beliau yaitu minta maaf belum bisa dipakai sebab waktu dulu kalau bisa Ramadan bisa dipakai sebab anak tahfidnya sudah kebanyakan dan sekarang anak tahfidnya itu tidak tahu sudah berapa puluh tuh, ada hampir empat puluh tuh. Jadi Masya Allah itu itu anak manusia semuanya. <laughs> Jangan sampai kita menyanyiakan. Nanti ya kami kadang ternyata sampai perpustakaan kami harus kami pakai. Itu pun ternyata acak-acakan. Kalau sudah kami masuk bingung harus ditutup. Sebab kitab buahnya Ya begitulah darurat dan orang tua rela. Maka ini adalah satu celah pahala besar semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas orang-orang yang bisa menyelesaikan ini dalam waktu singkat ini karena kalau bisa bahkan targetnya jangan sampai mundur sampai pertengahan Ramadan baik harus ada target pertengahan Ramadan harus beres jadi ada waktu dua minggu ini untuk menyelesaikan itu sehingga nanti pertengahan Ramadan sudah bisa dipakai sebisa mungkin ini jadi atapnya itu yang kurang dan tekelnya sudah ada, keramiknya sudah ada, genteng sudah ada, biarpun belum dikirim sudah ada yang menjanjikan, hanya kurang atapnya saja sama tetek bengeknya, mungkin kesempurnaan yang kecil-kecil, tapi paling gede adalah atapnya. Kemudian juga jangan lupa nanti setelah itu tetap kita memohon kepada Allah agar pembangunan Pondok Putra segera juga di, senantiasa digampangkan dan Alhamdulillah yang mengurusi juga sudah ada semoga Allah memberikan kemudahan semua yang mengurusi Pondok Tahfid, Pondok Putra yang sudah berinfak semoga dilipat gandakan pahalanya, rezekinya, kemudahan, kebaikan keluarganya dan yang belum sempat berjuang semoga digugah hatinya oleh Allah untuk berjuang dan semoga Allah menjadikan kita berjuang-berjuang dan semoga Allah mengirim orang ikhlas ahli surga, orang-orang tulus, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah yang bisa membantu tempat tersebut. Dan yang tidak baik tidak usah dekat-dekat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Orang ikhlas tulus dari harta yang bersih agar anak-anak yang belajar bisa manfaat ilmunya menjadi ulama-ulama besar sehingga amal jariah yang benar-benar bakal dipetik oleh orang yang berjuang di dalamnya baik berjuang dengan harta, pikiran dan tenaganya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kita puasa sudah ada ibu ya kita puasa sudah ada barangkali ada yang ingin untuk mengajarkan kita puasa sudah ada di depan jadi kitab puasa buku puasa yang pernah kami janjikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah yang maha mulia muliakan kami di bulan mulia ini Allah Muliakan kami di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah Jangan kau kehinakan kami dengan kemaksiatan di bulan Ramadan ini Jangan kau hinakan kami ya Allah Dengan kelat keteledoran di bulan Ramadan ini Kami ingin di Ramadan ini kami semakin giat untuk mendekat kepadamu Dan angkatlah kami menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah Ampuni dosa kami, dosa kami, dosa kami Semua yang hadir di tempat ini ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah Ya Allah semua yang hadir ke tempat ini adalah hamba yang merindukan kemuliaan di hadapanmu Siapapun mereka ya Allah Mereka rindu kasih sayang darimu Mereka rindu kebahagiaan darimu ya Allah Maka berikan kepada mereka segala keinginan mereka Kabulkan hajat mereka Engkau lebih tahu tentang hajat mereka Siapapun mereka ya Allah Mungkin ada di antara hamba-hambamu yang hadir ke tempat ini Adalah hambamu yang belum pernah punya kebaikan Dan banyak dosanya Akan tapi engkau maha pengampun dan maha kuasa Ampuni mereka dan rubahlah mereka menjadi orang-orang yang baik dan mulia ya Allah siapapun yang datang ke tempat ini jika ada yang datang ke tempat ini keluarga yang selalu tidak indah dalam rumah tangganya maka rubahlah dengan penuh kasih sayang ya Allah bahkan ada di antara yang hadir ya Allah jika ada di antara yang hadir sesaat memang menghadiri tempat mulia ini akan tapi satu saat lain mereka melakukan kemaksiatan di luar sana maka kami mohon ya Allah hentikan pada detik ini ya Allah Allah Hentikan pada detik ini kemaksiatan tersebut Jangan sampai ya Allah Ada yang hadir ke tempat ini menjadi ahli neraka ya Allah Hawa nafsu, hawa nafsu ya Allah Mereka ya Allah Hawa nafsu mereka tundukkan kepada kebenaran ya Allah Hawa nafsu mereka tundukkan ya Allah Sehingga mereka bisa tunduk kepada kebenaran Jangan sampai mereka mengumbar hawa nafsu mereka ya Allah Sungguh kami cinta kepada mereka Ya Allah, ya Allah Berkailah tempat ini ya Allah Seperti kau jadikan tempat ini makmur di dunia Maka makmurkan tempat tempat ini kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah berikan kepada kami ketulusan dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus yang berjuang bersama kami baik berjuang dengan hartanya berjuang dengan pikirannya berjuang dengan tenaganya berikan kepada semua mereka ketulusan Ya Allah ketulusan Ya Allah ketulusan Ya Allah kami tidak ingin Ya Allah ada yang berjuang bersama kami lalu mereka masuk neraka Ya Allah dan Ya Allah gerakkan hati semua yang hadir untuk senantiasa berjuang di jalanmu. Jika mereka orang yang punya ilmu, jadikan ahli ilmu yang gemar untuk menyebarkan ilmu mereka. Kemudian untuk dan lebih dahulu dan kemudian didahului dengan mengamalkan ilmu mereka. Jika mereka adalah orang yang kau beri karunia rizki ya Allah, maka jadikan rizki mereka berkah ya Allah. Dimakan anaknya jadi berkah, dimakan keluarganya jadi berkah dan mudahkanlah mereka untuk berbuat kebaikan dengan hartanya. Jadikan harta mereka sebab mereka masuk surga. Dan jika di antara yang hadir adalah orang berpangkat ya Allah, maka jangan Jangan sampai pangkat mereka menjadikan mereka masuk neraka. Jadikan pangkat mereka sekecil apapun pangkat itu. Jadikan itu mengangkat mereka. Jadikan pangkat mereka menjadikan mereka mulia di hadapanmu ya Allah. Jadikan pangkat mereka menjadikan mereka semakin dekat kepadamu ya Allah ya Allah, jika ada di antara kami yang mempunyai tenaga, jadikan tenaga mereka yang menjadikan sebab mereka masuk surga. Dan jika ada di antara kami yang lemah ilmu, lemah harta, lemah tenaga, berikan kepada kami kekuatan hati ya Allah untuk merindukan kemuliaan dan berikan pahala-pahala yang Kau berikan kepada orang yang berpangkat naik, orang yang kaya baik dan orang alim yang baik, berikan pahala mereka kepada yang lemah di antara kami ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami tertinggal dari pahala besar darimu ya Allah, ya Allah. Ya Ya Allah Ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai dan yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan karuniakan kepada kami semua anak keturunan yang soleh-soleha yang rindu kemuliaan setiap saat dan dimanapun mereka berada dan muliakan kami di dunia dan muliakan kami di padang masyar muliakan kami di alam barjah muliakan kami dan di akhirat nanti muliakan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah dan yang telah mendahului kami ya Allah ampuni dosa mereka ampuni dosa mereka ya Allah dan sampaikan pahala yang kau berikan kepada kami kepada mereka ya Allah ya Allah mudahkan urusan orang tua kami mudahkan urusan guru-guru kami ya Allah mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah mudahkan urusan saudara kami ya Allah mudahkan urusan tetangga kami ya Allah mudahkan urusan orang-orang yang berkenal kami ya Allah dan jauhkan hati kami dari dengki dan dendam ya Allah jika ada orang yang tidak baik dengan kami bermasalah dengan kami menyakiti kami kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan kau sisakan dendam di hati kami. Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang. Ya Allah. Mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.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 Ashhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تقبل منا بركة الفاتحة الحمد لله kami yang Terima kasih.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 ini didukung oleh BMT Global Insani, Jalan Pangeran Arya Salingsingan, Jamblang Cirebon, dan Rumah Makan Haji Mul Seafood, Jalan Kalibaru, nomor 39 Cirebon,